رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار ويقيمون الصلاة أي يأتونها بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما وبالآخرة هم يوقنون يعلمون أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونعم آه خلاص يكفي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنة لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله Al-Quran merupakan hudan memberikan hidayat atau petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di mana ciri orang-orang bertakwa? Sifat-sifat orang yang dikatakan muttaqin bertakwa. Ini sifat tidak boleh salah satu tiada. harus ada semuanya. Baru dikatakan dia muttaqin yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun yusaddiqun orang-orang yang percaya bil ghaib ay bima ghaba dengan apa yang gaib yang tidak nyata anhum daripada mereka minal ba'thi daripada kebangkitan karena belum terjadi wal jannati dan surga wan nar dan neraka dan segala yang tidak nyata dengan sesuatu yang tidak nyata di alam ghaib maksudnya termasuk dengan sirat ya termasuk dengan kiamat ya, termasuk dengan turunnya hujan ya dan semuanya tadi itu <clears throat> ah, <clears throat> itu adalah termasuk mempercayai dengan yang ghaib yang tidak nyata dengan alam yang ghaib ada lagi mengartikan ini dengan ini kalau diartikan dengan isim fa'il ini. Bil ghaib ay bima ghabah ya, dengan yang tidak nyata. Ada lagi menyatakan bil ghaib dengan sesuatu yang gaib dengan dengan, dengan sesuatu yang apa? didusyahada bil ghaibah gitu. Orang munafik itu orang munafik dia menjadi orang yang beriman di halayak rame. Tapi ketika dalam keadaan ghaib, dalam keadaan ghaibah, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, tidak di halayak rame, dia nggak jadi beriman. Dia jadi kafir. Ini wasful munafikin ini. Orang yang mukmin tidak demikian di halayak rame dan sendiri sama bentuknya. Ya, ini sifat orang beriman bukan karena kondisi dia menjadi orang yang baik, jadi orang yang mukmin bukan karena situasi tapi memang dalam keadaan persis asli sendiri maupun di halayak rame sama tidak berubah keimanannya. Ada lagi mengartikan bil ghaib ini bil khalab. Karena juga orang munafik itu yu'minu nabi alsinatihim wa lam nabi gulubihim Mereka beriman cukup ada di lisan, tapi tidak beriman dalam hati. Karena itu Allah mensifatkan orang muttaqin di sini mereka orang yang beriman dengan hati dan lisannya. Bukan seperti orang munafik. Beriman dalam keadaan sendiri maupun halayak ramai. Dan tentunya beriman dengan sesuatu yang ghaib tadi itu seperti surga, neraka, ba'at, kiamat dan lain-lainnya. Bisa semuanya masuk ini. as الصلاة dan juga sifatnya orang muttaqin mendirikan salat. Iqamatus salat. Ayatuna mengerjakan biha salat bihuquqiha dengan kewajiban-kewajibannya salat yang zahira atau yang batina, yang zahir seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya salat atau yang batin seperti khusyuk, ikhlas, hudur dan lain-lainnya. Hah? Kalau ada sholat dohirnya lengkap, syarat-syarat dan rukunnya, tapi batinnya ria, itu belum yukimunas munas Hah? Yang penting itu hatinya ikhlas, walaupun gak sholat, bukan yukimunas sholah. Yukimunas sholah mendirikan sholat bihukukiya al-zahirah wal-batinah, melaksanakan kewajiban sholat yang dohir maupun yang bah yang batin. Wa mimma razaqnahum yunfikun dan daripada razaqnahum apa yang kami berizikin kepada mereka ay a'tainahum yunfikuna mereka menginfakkan fi taatillah dalam perbuatan taat kepada Allah baik infak al-wajib mengeluarkan harta dari itu yang wajib seperti zakat dan nafkah kepada keluarga atau infak yang mandub memberikan yang sunnah seperti sodagoh sunnah dan juga ihsan kepada keluarga daripada infak yang fok infak wajib. Nah. Kalau kamu perhatikan di sini rozaknahum a'tainahum dan apa yang aku berikan kepada kamu kepada mereka mereka mengeluarkan sedekah ini dalil bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah sebagai milik. Tapi milik di sini adalah bukan alal hakiki. Paham nih? Nah, karena itu ada orang yang ini punya Allah semuanya tidak apa-apa kalau dirampas. A'tainahum kalau sudah dikasih sama Allah berarti miliknya dia itu razaqnahum. Haknya Allah tidak apa-apa maling-maling itu ngambil itu haknya Allah itu dalil tidak punya dalil justru itu. Ya memang alal hakiki ya, tapi kalau Allah ngasih itu menjadi milik itu orang, tapi alal majaz. Nah akhirnya orang yang demikian tadi itu congkel itu matanya ini haknya Allah juga ini gitu. Hmm? Ini orang nggak benar. Eh, ini orang nggak benar. Kambingnya mau diambil ini haknya Allah. Lah terus kamu bukan hanya Allah, putungan sigili pisan, putungan nih, haknya Allah ini, tidak apa-apa berarti. Nah, kacau jadinya begitu. Nah, karena itu eh, itu justru nggak punya dalil yang model begitu itu. Itu ngeracu itu. Baik. Beriman kepada ghaib mendirikan sholat, mengeluarkan harta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaik dengan apa yang diturunkan kepada kamu yaitu Muhammad itu Al-Qur'an. Dalil orang kafir itu bukan mutakin tidak termasuk golongan orang-orang yang bertak bertakwa karena itu mereka hukumnya kafir dan masuk neraka Nasoro dan Yahudi Buddha, Hindu dan lainnya. Kenapa? Karena tidak yu'minuna bima unzila ilaik karena mereka tidak mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Al Jangan dikatakan mereka tadi itu Orang yang beriman lagi sudah, orang yang bertakwa lagi enggak beri. Cuma yang beriman hanya dengan Al-Qur'an, tidak beriman dengan kitab-kitab yang lainnya juga kafir, hukumnya tidak mutakin lagi. Karena itu Allah teruskan wa ma unzila min qablik dan juga apa yang diturunkan daripada sebelum kamu wahai Muhammad daripada para nabi minat Taurat daripada kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil wa ghairihima dan selain keduanya yang belum berubah tapi yang jelas mereka merubah-rubah yuharrifunal kalimaan mawadhihi kalau Bible Bible bukan Injil Injil itu yang dibawa Nabi Isa Bebel itu karangan Markus, Matius, Yohanes, Lukas ditambahi lagi Paulus macam-macam masukkan ada di situ. Jadi itu bukan Injil yang wajib diimani. Tapi itu adalah karangan. Nah, tulisan Fawailul ladzina yaktubuna al bi aydihim thumma yakuna hadha min indillah. Hah? Karena itu kita beriman dengan Injilnya. Kita beriman dengan Tauratnya tapi bukan dengan karangan yang mengatasnamakan Injil dan karangan yang mengatasnamakan Tau Taurat. Dan perlu Anda ketahui bahwa Al-Quran itu musaddiqan lima baina deh Al-Quran itu isinya adalah pembenar daripada isi Taurat dan Injil. Cukup dah. Kita nggak perlu tulisan-tulisan itu lagi. Di Al-Quran sudah ada. Karena itu nggak perlu kita adakan perbandingan, kesamaan, Titik temu, titik temu ada di Al-Qur'an. Udah dibuatkan begitu, ya Allah. Enggak perlu dibanding-bandingkan, udah yang enggak sama dengan Al-Qur'an salah titik. Selesai. Ya. Kalau kamu memperbandingkan isinya nggak apa-apa. Supaya tahu nih Al-Qur'an bagaimana isinya, yang lainnya bagaimana isinya. Tapi kalau mau membandingkan kemudian nyarikan solusi seperti orang-orang liberal, ngaco jadinya. Hah? Ngaco jadinya. Baik. Jadi ini yang pertama Yu'minuna bil ghaib, orang-orang Yahudi dan Nasara yu'minuna bil ghaib orang-orang musyrikil Arab tidak mengimani dengan gaib surga enggak percaya, neraka enggak percaya, kebangkitan enggak percaya. Orang Yahudi Nasara percaya dengan itu tapi enggak lengkap kalau tidak yuk Nabi nabi ma'unzila ilek, tidak mengimani dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dua-duanya enggak lengkap, semuanya kafir itu. Hah, hmm, model demikian itu kafir dah. Wabil akhiratihum yukinun <clears throat> dan terhadap akhirat hari akhirat hmm? baik itu kiamat baik itu mahsyar baik itu hisab baik itu mizan baik itu sirat baik itu surga baik itu neraka baik itu jaza pembalasan yukinun, ya'lamun tahu mengetahui Yukinun mengetahui artinya tidak ragu Tahu itu pasti terjadi Bukan ragu Karena itu ilim dengan yakin ini masih kuat ilim Faham ya? Karena itu Allah tidak disifati yakin Tapi Allah itu disifati dengan al al-ilm yuqinun ay ya'lamun huh? yakin tidak kamu tadi itu pernah hidup ada di alam rahim yakin yakin tidak kamu itu datuknya kamu yang ketujuh itu pernah dilahirkan dari ibunya ya yakin walaupun nanti nggak tahu cuma yakin di sini artinya Ya tahu pasti. Walaupun kamu itu tidak menangi. Walaupun kamu kamu itu tidak melihat tapi ya lamun pasti. Paham ya? Pasti orang tua kamu itu dilahirkan dari ibunya, pasti. nggak mungkin dilahirkan daripada pohon kates. Pasti dari ibu dari bukunya ya lamun itu pasti begitu juga alam semuanya begitu juga tentang akhirat begitu juga awal ciptaan makhluk ya lamun pasti hmm, pasti itu eh, oh, sifat daripada orang-orang yang muttaqin yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Gimana orang liberal? Yang tidak, babil akhirati layak lamun itu. Karena itu nggak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Dia masih meragukan masuk surga apa enggak ya. Masih diilmiahkan itu surga, masih diilmiahkan itu neraka, masih di ilmiahkan itu mahsyar masih itu diilmiahkan masih-masih itu layak lamun itu itu masih layak lamun itu karena itu mereka tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai hudan Hah? Taib. Kalau sudah demikian komplit sifat-sifatnya dari itu, apa sifat pertama? Yuk minum bil ghaib. Kemudian yuqimuna shalah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Percaya dengan Al-Qur'an. Wa ma unzila Yang keenam, kemudian wabil akhirati hum yu yuqinun. Komplit semuanya itu sifat ulaika ala hudan. Mereka itu yang bersifat itu ala hudan di atas petunjuk Allah min rabbihim daripada Tuhannya mereka Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Ada joki kuda tapi nggak ada kudanya, nggak ada joki, nggak ada di joki. Iya enggak? Ada kuda tapi nggak ada jokinya. Ini enggak bisa terkendali, kan gitu. Kalau dua-duanya ada kuda dan ada joki, wah, insya Allah sampai kepada tujuan dengan baik. Al-Quran ada, tapi nggak diamalkan, ya keliru. Ada orang yang ibadahnya bagus, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ya juga keliru. Dua-duanya orang mau taat, ibadah, beriman, tapi atas petunjuk hudan petunjuk Al-Quran hudan Quran katakan dari kita la raiba hudan ala hudan mereka mengikuti petunjuk tadi itu dari Allah ini persis ini ada yang ngamalkan sesuai dengan ajaran Al-Quran Al Insya Allah sampai kepada tujuan karena itu kalau udah komplit udah dia mutakin dan mengikuti petunjuk Al-Quran ulaika humul muflihun mereka lah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan berarti yang banyak duit. Siapa mereka orang beruntung? Alfa Izuna bil beruntung dengan dia dimasukkan ke surga wanajuna minan nar beruntung dengan dia dinyatakan selamat dari neraka ulaika ala Hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Fahimta? Ini Allah memulai Al-Quranul Karim untuk mengenalkan ini Al-Quran dan bagaimana orang yang mengikuti Al-Quran, mengimani Al-Quran. Ini sifat-sifatnya. Dan mereka lah orang yang beruntung. Ya ini satu-satunya beruntung. Kemudian ayat berikutnya menceritakan orang yang kafir. Yang nggak percaya dengan itu semuanya. Hah? Innal kafaru sawaun alaihim. Nanti yang sembuh orang yang menyatakan beriman tapi aslinya enggak sembuh. Munafik akan juga diceritakan. Jadi di Al-Quran ini memulai dengan pembagian tiga golongan. Golongan yang muflihun, nanti ada golongan yang tidak muflihun, khatamallahu ala sam'im wa absarihim dan seterusnya, walahum adabun adim. Nanti ada golongan yang semu yang juga nantinya ah, Allah Subhanahu wa taala uh, me mengatakan walahum adzabun zadahum maradun walahum adzabun alimun dan seterusnya itu akan dibahas. Yang satu yang selamat yaitu yang mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ada yang perlu dibahas? Allah. Apakah ada kitab Taurat dan Injil itu yang asli sampai sekarang di masa kedua Nabi itu? Asli enggak, mungkin sebagian asli ada karena itu ada riwayat. Riwayat karena orang-orang Yahudi juga ada yang masuk Islam zamannya Nabi. Begitu juga orang-orang Nasoro seperti Salman Al-Farisi itu pernah menjadi pakar Yahudi juga pakar Nasoro dan mereka mengenal bagaimana isi Taurat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an riwayat yang ada. Tapi kalau keaslian yang ada semuanya itu repot sudah riwayat yang ada. Karena dengan bahasa aslinya aja Injil nggak ada dengan bahasanya Nabi Isa terjemahan semuanya dan itu terjemahan bukan asli berarti terjemahan itu bukan asli itu terjemahan dari yang asli kalau dikatakan dengan asli apalagi bukan terjemahan asli tapi itu adalah tulisan daripada seseorang Anda lihat ada di silsilahnya Yesus sendiri ada di situ ditulis menurut kabar orang-orang Yesus itu adalah bersilah bersilahkan kepada ini ini ini. Nah ini tulisannya wartawan atau tulisannya firman Allah menurut kabar orang ini. Nah ini kan tidak repot. Jadi di situ kalau anak katakan ini sama dengan hadis. Bukan menceritakan firmannya Tuhan, yang diterima oleh Nabi Isa, tapi di situ adalah menceritakan sosok Yesus. Hah? Lah kalau hadis tadi itu kan perlu sanad, perlu perawi, perlawinya semuanya menggotik ini semuanya, tidak ada yang mutasil. Itu derajatnya seperti hadis doaif. Yang lebih parah lagi, nggak ketemu dengan Yesus seperti Paulus tadi itu, dia menyatakan meriwayatkan dari Yesus. Yesus berkata demikian maudhu berarti. muhtarok. Jadi hadisnya kita lebih kuat, lebih kuat daripada babilnya mereka. Bisa kita buktikan nanti. Paham ya? Hmm. Pertanyaan yang kedua satu Bagaimana apakah boleh kita mau istirahat eh, ada suatu masalah ini baik apa tidak? soalnya guru saya itu ada gitu membuka Al-Quran eh, mengambil ayat yang nomor lima begitu Ustaz gimana boleh enggak? ya apa? Eh, kita punya masalah ini baik apa tidak terus kita membuka Al-Quran mengambil ayat yang nomor lima melihat artinya oh ini kan oh istikharah ya istikharah Istikharah itu mencari kebaikan, tapi bukan berarti meyakini kesialan. Kan ya? Kalau mencari kebaikan dengan cara baik masih muskilah dengan cara sholat, dengan cara musyawarah. Anak pilih hari yang terbaik, Sayyidul ayah misalnya. Anak pilih hari yang penuh berkah, hari kemis misalnya. Tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau tidak inisial sial. Itu tasya'um namanya. Kalau kamu nggak hari kemis, kamu akan sial loh. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau kamu mencari kebaikan tidak ada masalah. Sama dengan kamu sakit, cari dokter. Dokter itu habis. Eh, Minta doa itu es, Tidak ada masalah. Itu ikhtiar itu. Tidak ada masalah. Itu cari kebaikan. Kalau tidak dokter ini mati loh kamu. Lah itu yang tidak boleh. Itu tasya'um Faham ya? Ah, itu etimat kepada ghairillah. Itu berarti sudah menyandarkan diri kepada selain Allah. Tapi kalau ikhtiar mencari kebaikan, nggak ada muskilah. Siapa bilang nggak boleh? Boleh aja. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Hmm.